معاشر الحبائب الفضلاء معاشر العلماء الكرماء Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Wabil khusus sahibul Bed, Akhina fillah walillah Al-Habib Mahdi bin Idrus al Habshi, yang kita cintai mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan barokat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih malam hari ini kita merayakan Maulid dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah hadirin yang dicintai oleh baginda Rasulullah tadi pembawa acara Ustadz Khairuddin menyampaikan bahwa malam hari ini kita ingin mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajak untuk benar-benar mencintai beliau dari hati kita. Demikian juga dalam pembacaan Al-Quran yang luar biasa. Kita juga memang diperintahkan untuk senantiasa mencintai dan bahagia dengan kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ayat yang terakhir dibaca menggambarkan bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang memang perlu untuk dikagumi. Ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Muhammadun Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Dan orang-orang yang hidup menyertai beliau yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ruhama'u bainahum di antara mereka saling menghormati, saling mencintai, kasih sayang di antara mereka terbangun rasa cinta yang mendalam baik itu terhadap nabi maupun terhadap sesama mereka. Nabi juga mencintai mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga mereka mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ruhama ubainahum. Mereka juga memiliki sifat asyidda'u alal kufar. Tapi di samping rasa cinta terbangun pada diri mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka juga bisa keras terhadap orang, terhadap manusia, terhadap makhluk Allah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala asyidda wa kufar. Para sahabat itu keras dan tegas kepada orang-orang kafir karena orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kecipratan rasa cinta kita, kasih sayang kita dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dan kita juga kecipratan barokah ketegasan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa rasa cinta itu bagaimana? Tentu rasa cinta yang dibangun oleh para sahabat karena mereka tahu siapa hakikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tatkala lahir digambarkan wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wasana. Nabi tatkala lahir saja baru lahir ini wulidal huda tatkala al huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir fal kainatu diau seluruh dunia seluruh jagat ini diau bersinar bercahaya bersenang-senang berbahagia karena kedatangan seorang nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa famuz zamani tabassumun wa ibarat lisannya zaman yaitu mulutnya zaman ini tabassumun selalu tersenyum wa thana'u dan selalu memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua alam sejak raya ini di saat Nabi lahir Semuanya bergembira ria, semua bersenang-senang, berbahagia. Siapapun yang ada di saat itu semuanya berbahagia atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemuda, kemudian tumbuh menjadi dewasa, kemudian diangkat menjadi nabi. Kedudukan nabi semakin tinggi, semakin tinggi sehingga orang-orang yang menyertai beliau, para sahabat yang menyertai beliau, benar-benar rasa cinta mereka itu mendalam karena memang tahu hakikat pribadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal-awal Nabi diangkat jadi Rasul, sudah ada kejadian yang luar biasa. Kita masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan bercerita dari awal sampai akhir karena ini bukan bulan Isra dan Mi'raj, tapi sekarang bulan Maulid. Cuman perlu kita mengetahui bagaimana kadar derajat Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala Sayyidina Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk menjemput Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau Nabi kita berada di ranjangnya kemudian dibangunkan ringkas cerita beliau din Isra dan Mi'rajkan yang panjang ceritanya kemudian yang dinamakan perjalanan itu sampailah pada Sidratul Muntaha ringkas cerita bapak-bapak dan saudara-saudara ingin saya ceritakan bagaimana kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwasanya Sidro buah bidara atau pohon bidara itu akarnya dalam satu riwayat akarnya di langit keenam sedangkan pucuk daunnya itu di langit ketujuh yang paling tinggi tuntas karena itu katakan sidro al muntaha muntah itu akhirannya tuntas pucuannya ya ikhwan tatkala malaikat Jibril mulai dari bumi menyertai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan naik buruknya begitu berada di pucuk sidroh atau buah bidara pohon bidara malaikat Jibril mengatakan ya Rasulullah kedudukanku hanya sampai di sini makomku hanya sampai di Sidrotul Muntaha. Sedangkan engkau dipanggil melangkah lebih tinggi lagi. Wallahi ya Rasulullah, andai kata aku melangkah sejengkal saja di atas pohon Sidrotul Muntaha, pasti aku akan terbakar. Karena makomku bukan di situ ya Rasulullah. Sedangkan engkau dipanggil oleh Allah untuk melangkah lebih tinggi lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Seorang malaikat Jibril, rajanya malaikat, pimpinan malaikat, ternyata derajatnya masih di bawah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini oleh Nabi diceritakan kepada para sahabat dan para sahabat mendengarkan langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka benar-benar rasa cinta yang mendalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali demikian juga di antara kita. Kalau orang sudah kumpul dengan orang yang dicintainya, maka rasa cinta itu akan timbul, timbul dan semakin timbul. Tapi kalau melihat dari jauhan, apalagi tidak mau menengok, tentu rasa cinta itu kurang mendalam. Ini alami ya, manusiawi sekali. Jadi para sahabat ini melihat sosok Nabi yang luar biasa. Sosok Nabi yang tiada bandingannya. Coba Sina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu saat beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, inni uhibbu Aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi dari segala macam, melebihi dari segala apa yang ada, kecuali terhadap diriku sendiri kata Sayyidina Umar Ibn Khattab ini perkataan Sayyidina Umar di saat itu ya manusiawi karena manusia itu setiap orang itu kan cinta pada dirinya sendiri itu sudah umum saya contohkan misalnya saya punya uang satu juta nganggur misalnya ini tidak saya butuhkan di kantong ada uang satu juta nganggur tiba-tiba ada kawan yang bilang sama saya curhatlah kalau bahasa sekarang. Katanya, saya ini lagi butuh uang 250. Butuh uang 250. Apa sampean bisa memberi uang saya 250 ribu? Kalau saya orangnya dermawan, mungkin saja saya kasihkan. Oh ini mumpung ada uang 250 nganggur dikasihkan. Umum ini ini pun terjadi pada orang yang dermawan. Tapi kalau misalnya orang tersebut kawan saya mengatakan, Ustaz, saya minta uang satu juta Ustaz. Saya dengar sampean di kantongnya ada uang satu juta. Kira-kira gimana ini? Er, biasanya gimana kita kita ini? Kita berikan susah, betul? Ya gak apa-apa kalau 100 gak apa-apa, 200, 250 gak apa-apa, atau 50-50 lah. Merem katanya orang Jawa, meremes 500. Wah itu sudah luar biasa. Gimana kalau memberikan satu juta? Ini luar biasa, luar biasa orang semacam demikian. Karena itu orang biasanya dikatakan cinta kepada dirinya sendiri itu lumrah. Betul? Betul? Betul untung-untung saya kasih 250 daripada saya bilang maaf ya ini uang-uang saya rugi kan gak dapat apa-apa untung 250 sudah bagus jadi orang itu cinta kepada diri sendiri adalah umum tidak salah maka Sayyidina Umar Ibn Khattab juga bersifat sebagaimana manusia pada umumnya. Ya Rasulullah, ini uhibbuk, aku cinta kepadamu ya Rasulullah melebihi dari segala sesuatu yang ada kecuali kepada diriku sendiri. Apakah yang demikian benar ya, ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah mengatakan, lemah ya Umar, belum benar hai Umar. Cintamu belum benar hai Umar sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri hai Umar." maka mendengar perkataan itu timbullah rasa cinta Sayyidina Umar Mukhattab radhiyallahu taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya Rasulullah wallahi mulai hari ini cintaku kepadamu itu melebihi segala sesuatu termasuk juga terhadap diriku sendiri maka apapun yang ada pada diri Sayyidina Umar diperuntukkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barulah Nabi mengatakan Al-ana, al-ana ya Umar Sekarang ini, sekarang ini Hei Umar Imanmu sempurna Karena Sayyidina Umar mencintai Nabi Benar-benar dari hati Melebihi dari segala sesuatu Termasuk melebihi dari dirinya sendiri Lihatlah cinta yang dibangun oleh Para sahabat radhiyallahu ta'ala Sayyidina Abu Bakar pun pernah mengatakan Malilah ya Rasulullah Ma'abali yang milik menjadi milikku itu laga ya Rasulullah. Aku peruntukkan untukmu hei Rasulullah. Semua para sahabat memiliki kedekatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang menjadi hak pribadi milik mereka, kalau diminta oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu pula akan dipersembahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena rasa cinta yang mendalam, karena rasa cinta yang mendalam. Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu suatu saat Sayyidina Thauban ini kalau orang sekarang mengatakan galau barangkali demikian ya, lagi galau bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa, senantiasa berpikir sena taubat. Tatkala bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba saja beliau mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya aku dan engkau ini tidak perlu masuk surga. Rasanya aku dan engkau ini ya Rasulullah tidak perlu masuk surga. Orang aneh setiap orang kalau ditanya kamu mau masuk surga atau masuk neraka, pasti rebutan masuk surga. Apalagi kalau orang Surabaya sini, di surga ada bidadari yang cantik-cantik, mau pilih neraka atau pilih surga? Pilih mana? Pilih? nggak pilih surga, pilih bidadari biasanya karena cantiknya itu ya. Nah, ini biasa nih orang, pelaku orang laki-laki normal. Eh, itu kebiasaan manusiawi, tidak salah. Tapi Sayyidina Thauban lain pikirannya. Ya Rasulullah, andai kata aku dan engkau ini tidak usah masuk surga. Aneh Sehingga Rasulullah bertanya, Mada bika ya Thauban? Kenapa engkau berpikiran semacam itu, hai Thauban? Jawabannya, Ya Rasulullah, aku mendengarkan bahwa kalau engkau meninggal dunia dan besok di padang mahsyar maka engkau akan menerima buku catatan amalan itu dari awal lembar sampai akhir lembar semuanya baik nggak ada cacat sama sekali baik putih bersih sedangkan aku kalau menerima catatan di akhirat nanti belum tentu sebaik engkau bahkan banyak cacat cacat yang ada pada perilaku. Dan aku juga ya, yakin, aku juga tahu. Karena aku dan para umat ini selalu berdoa kepadamu. Selalu berdoa untukmu ya Rasulullah. Wab'athu maqamam mahmudah, Engkau kelak akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Maqaman mahmudah, Makom yang sangat tinggi mulia. Setiap apa itu? Setiap kita habis azan, dengarkan azan, doa ada wab'atu makoman mahmudan. Doanya umat Islam mulai dari para sahabat sampai detik ini dan sampai hari kiamat mereka insya Allah akan diterima oleh Allah doanya demi untuk kekasih kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi besok di akhirat di surga menempati surga yang paling tinggi luar biasa kata Tina Sobat tapi aku ya Rasulullah, andai kata aku masuk surga, tentu aku hanya ada di surga yang paling bawah. Lantas apa gunanya aku masuk surga kalau tidak bisa bertemu dan berjumpa denganmu ya Rasulullah? Tidak ada artinya surga bagiku. Maka sebaiknya aku dan engkau hidup selama-lamanya di Madinah saja tanpa harus masuk surga karena rasa khawatir nah, Sayyidina Thoban untuk tidak bertemu kekasihnya yaitu Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Padahal di surga tempat yang nikmat, tapi bagi beliau kenikmatan satu-satunya adalah berkumpul duduk bersama, mendengarkan sabda-sabda Nabi, mendengarkan hikayat Nabi, dan apa saja yang berhubungan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rasa cinta dan mahabbah sama Sayyidina Tauban radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Itu kalau cinta demikian. Maka Nabi membalas, "Ya Tauban, anta ma'an man ahbabta." Engkau kelak akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maksudnya Sayyidina Tauban besok di surga akan dijanjikan oleh Allah SWT bisa bertemu, berkunjung, berjumpa dengan kekasihnya yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga demikian cinta kita ini mudah-mudahan tidak bertepuk sebelah tangan. Kita cinta kepada Nabi, mudah-mudahan cinta kita diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, Allahumma. Luar biasa para sahabat ya, luar biasa para sahabat. Para sahabat itu kalau sudah duduk bersama Nabi, akhlaknya sangat luar biasa. Diriwayatkan, andai kata mereka berpapasan dengan Nabi atau duduk bersama Nabi di satu majelis, maka dikatakan ka'anna ala ru'usihim atoir Seakan-akan hinggap di kepala-kepala para sahabat itu adalah burung yang takut untuk terbang. Jadi kalau sudah khusyuk di depan Nabi, mereka khusyuk betul, dia takut burung yang hinggap di kepalanya terbang. Mungkin kalau kita kan tidak ya, ya nengok sana, nengok sini. Kalau saya sekarang ini ada burung hinggap di bau saya, saya dengan goyang-goyang begini kira-kira burungnya tetap apa terbang? Kalau para sahabat tidak demikian caranya untuk khidmat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena apa? Karena keber keberhasilan Nabi mendidik para sahabat menjadi jiwa-jiwa yang ahli menghormat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mendidik para sahabat. Karena itu Allah meridhoi apa yang menjadi keridoan Nabi. Allah sangat cinta kepada Nabi sehingga para sahabat yang menjadi kekasih kekasih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga kecipratan diridhoi oleh Allah SWT radhiyallahu taala anhum wa radu anhu Allah ridho kepada para sahabat yang akhlaknya sangat mulia yang rasa cintanya mendalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan demikian mereka dijanjikan surga yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi pantas kalau dikatakan ayat Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau al kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada yabtahuna lam minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang menyertai beliau yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum asyiddau 'alal kuffar yang keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama ubainahum. Di antara mereka saling cinta mencintai. Ruhama ubainahum. Yabtahuna fadlam minallahi waridwana. Yang keinginan mereka adalah yabtahuna harapan mereka yaftaguna fadlam minallahi waridwana tiada lain kecuali hanyalah menghendaki keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan para sahabat mencintai Nabi tidak ada yang lain kecuali ingin mendapatkan riba dari Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. tarohum rukaan sujada. Engkau lihat, engkau saksikan. Kerjaan para sahabat itu cuman tarohum rukaan sujada. Hanya rukuk dan sujud ahli ibadah. Tujuan mereka hidup adalah beribadah kepada Allah. Rasa cinta kepada Nabi. Di samping itu aktif mereka beribadah. Ini luar biasa luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tujuannya apa tadi? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuannya hanya ingin mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT Untuk itulah Nabi kita juga memberikan apresiasi yang tinggi pada para sahabat. Jadi bukan berarti para sahabat mencintai Nabi, kemudian Nabi diam tidak. Nabi juga peduli kepada para sahabat. Nabi benar-benar mencintai para sahabat dari hati beliau. Nabi mensifatkan ashabi kan nujum. Para sahabat-sahabatku itu kan nujum seperti bintang gemintang di langit. Bi aihi muqtadaitum ihdataitum. Kepada siapa saja di antara mereka kalian berkiblat ihdadaitum maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi cuplikan-cuplikan dari kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang gimana sih cinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Nabi. Beliau mengatakan, kami mencintai Nabi itu melebihi cinta kami kepada ayah kami, melebihi cinta kami kepada ibu kami, melebihi cinta kami kepada anak-anak kandung kami. Maka yang lebih mukaddam, lebih terdahulu adalah cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua dilakukan benar-benar dari hati mereka. Karena itu Nabi sudah tepat mengatakan, Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang gemintang di langit. Maksudnya demikian, bintang gemintang di langit itu kata kiasannya jadi kalau orang-orang ahli perbintangan seperti orang pelayaran dan lain sebagainya itu kadang-kadang menggunakan bintang gemintang itu untuk satu tanda. Oh arah timur di sana, oh arah barat ke sana, oh saya harus pergi ke sana. Itu ada di ilmu perbintangan. Bahkan ilmu perbintangan banyak dimanfaatkan termasuk juga untuk kalender ini juga menggunakan ilmu perbintangan. Tidak lepas dari itu sehingga kita tahu kapan waktunya sholat, kapan waktunya uh, puasa dan lain sebagainya. Sehingga kita dalam satu ilmu ya, dalam satu ilmu ini kita berkiblat kepada bintang gemintang di langit. Itu yang diibaratkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang gemintang di langit. Bi'aihi muqtadaitum ihdadaitum. Kepada siapa saja di antara para sahabat itu satu persatunya kalian jadikan patokan hidup, kalian jadikan contoh tauladan hidup. Ih, tidak hitung, kalian bahkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Oh, kalau kita membuka buku ada namanya Hayatus Sahabah. luar biasa bukunya tebal. Kalau dibaca di sini mungkin bisa satu bulan tidak hatam. Itu tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi cuplikan-cuplikan tadi sudah sangat cukup untuk memberitahukan pada umat bahwa ternyata Nabi itu berhasil mendidik umatnya khususnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita gimana? Cinta tidak kepada Nabi? Cinta tidak kepada Nabi? Sang pendidik umat. Nabi adalah gurunya umat, Nabi adalah pendidiknya umat. Yang menjadikan keberhasilan kita hari ini duduk di tempat ini juga adalah rasa mahabbah kita kepada Nabi. Cinta tidak kita kepada Nabi? Nabi juga memiliki murid-murid setia yaitu para sahabat. Kita cinta tidak kepada para murid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat adalah didikan Nabi secara langsung. Kalau kita tidak cinta kepada para sahabat Nabi, wallahi Allah akan murka kepada kita kalau kita tidak cinta kepada para sahabat Nabi, wallahi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan murka kepada kita. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu sudah diridhoi oleh Allah. Di samping itu dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi jangan sampai kita tidak hormat kepada satu pun di antara para sahabat Nabi. Mereka sudah selesaikan hidup mereka bersama Nabi percik dari debu yang pernah mereka injak maka jauh lebih afdol dibandingkan seribu amalan kita bahkan jutaan amalan kita kepada Allah ibadah kita kalau ditimbang dengan percikan debu yang pernah diinjak oleh sahabat Nabi mereka jauh lebih afdol kenapa li syarafis sohbah kata guru saya Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki beliau mengatakan kehebatan para sahabat Nabi, kemuliaan para sahabat Nabi, kecintaan beliau semua itu berkat syarafus sohbah, kemuliaan bersahabat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiada lain. Bahkan kalau misalnya ada salah seorang yang hidup di zaman Nabi, kemudian masuk Islam di tangan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah selesai. Kemudian beliau ini istirahat dapat dua hari wafat. Belum sempat beramal baik, belum sempat yang lain-lainnya. Kedahuluan dipanggilin Allah wafat. Tapi berkat syarafus sohbah diangkat sebagai sahabat Nabi. Karena sudah bersyahadat di tangan Nabi. Itu jauh lebih mulia dibandingkan umat Islam yang setelahnya. Jauh di bawahnya umat Islam setelahnya mulai dari para tabi'in apalagi kepada orang-orang zaman sekarang tidak ada seperti pun bisa menandingi syarafus sohbah kemuliaan bersahabat dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi belajar tentang sirah nabawiyah, ya harus juga belajar tentang siapa yang diislamkan oleh Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu taala kan? Karena itu masalah muslimin patut disayangkan dan disesalkan. Kalau sekarang misalnya ada, saya baca di beberapa tempat ada mahasiswa menulis tulisan keilmian tulisannya. Judulnya keilmian, ilmu sejarah dan segala macam, tapi di situ diselipkan kata-kata yang kurang tepat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum kadang-kadang ada yang mengkritik Sayyidina Abu Hurairah. Siapa itu Sayyidina Abu Hurairah? Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat istimewa. Sayyidina Abu Hurairah Allah taala itu sudah mensedekahkan hidupnya untuk memperhatikan, mempelajari, menghafalkan hadis-hadis Nabi segala kegiatannya, mau itu kegiatan pribadi, kegiatan berkeluarga, kegiatan bisnis, kegiatan apa ditinggal oleh Sayyidina Abu khusus untuk duduk di majelis taklimnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pagi siang malam sore pagi siang malam sore beliau hanya mendengarkan hadis Nabi dihafalkan hadis Nabi dihafalkan bahkan suatu saat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengeluh pada Nabi, "Ya Rasulullah, kok aku ini kalau mendengarkan hadis-hadismu khususnya yang panjang-panjang itu kadang-kadang lupa." Padahal Sina Abu Hurairah sudah sengaja untuk menjadi santri tetap yang tidak pergi kemana-mana. Yang lain pergi perang, yang lain mencari maisha, yang lain mencari ini kegiatan-kegiatan segala macam kegiatan Walaupun para sahabat itu setelah berperang, setelah mencari maisha, mereka datang berkumpul dengan Nabi. Tapi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala justru apa katanya orang kini dekem dek pondok Dekem dek pondok hanya berada di pesantrennya namanya Ahlus Sufa pesantren pertama di dunia ini ya. Namanya Ahlus Sufa Pengasuhnya namanya Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Santri seniornya namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala itu santri mulianya. Sampai suatu saat Sayyidina Abu Hurairah beliau ini sebagaimana juga yang dialami oleh Nabi. Kita pernah dengar Nabi itu kadang-kadang kalau kelaparan pas hari itu gak ada makanan di rumah beliau, maka beliau mengambil lempengan batu dimasukkan di sarungnya agar mengganjal perutnya. Ternyata itu juga dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan suatu saat Sayyidina Abu Hurairah keluar dari pesantrennya, keluar dari beranda masjid, kemudian beliau duduk di jalan. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lewat di situ. Maka terjadilah percakapan, "Hai hey Abu Hurairah, ada apa malam-malam begini engkau kok ada di luar pesantren, kok di luar pagar?" Katanya Sayyidina Abu Hurairah, Ya, kalau orang sekarang mencari angin. Padahal sebenarnya Sayyidina Abu Hurairah itu kelaparan. Barangkali ada yang ngampirkan. Tafadol di tempat saya makan ya Abu Hurairah barangkali demikian. Kemudian lewat lagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan yang sama, ada apa engkau ada di sini ya? Abu Hurairah? Dijawab juga ya, cuman sekedar aja keluar malam hari gini cuma sekedar saja padahal perut beliau dalam keadaan lapar sampailah datanglah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya panjang saya potong ringkas sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan air susu yang diberi oleh salah satu sahabatnya kemudian diberikan kepada Sayyidina Abu Hurairah ringkas ceritanya Sayyidina Abu Hurairah yang merasa kelaparan melihat satu gantang susu yang mestinya kalau kita mendapatkan langsung kita seruput. Tapi sebagai pimpinan pesantren, pimpinan para santri, kata orang lurahnya pondok, itu Senaubero tidak demikian. Dia panggil kawan-kawannya, hei kawan-kawanku, ada sekitar belasan orang yang mondok di baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh, kita minum bersama-sama. Subhanallah, Sayyidina Abu Hurairah dalam keadaan lapar sampai keluar rumah begitu mendapatkan suguhan dari Nabi bukan diminum sendiri tapi diberikan kepada kawan-kawannya yang ada di dalam pondok barulah terakhir Sayyidina Abu Hurairah meminumnya dikatakan akhirul kaum ah, sakil kaum akhirhum surban orang yang memberi minum kepada seseorang itu akhirum syurban secara akhlak dan adab adalah orang yang paling terakhir meminumnya. Jadi kalau orang bagi-bagi minuman itu bukan dirinya minum sendiri, <laughs> tapi dia mencari nanti terakhir. Kalau ada bagian minuman atau makanan dibagikan dulu, selesai baru dirinya mengambil. Itu katakan sakil kaum akhiruhum syurban. Orang yang biasa membagikan minuman itu maka terakhir nanti dia meminumnya. Begitulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kembali lagi ada beberapa mahasiswa, loh, nah Sayyidina Abu Hurairah menjadi santri seniornya Nabi, menjadi lurah pondoknya Nabi dikritik. La haula wala quwata illa billah. Anak kemarin sore mahasiswa mengkritik mencela apa itu Abu Hurairah? Banyak hadis-hadisnya yang salah. Apa? Padahal tadi cerita belum selesai. Suatu saat tatkala Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa aku ini kalau menghafalkan hadis kok kurang lancar?" Maka Nabi mengatakan, "Barang siapa yang uh, yang menggelar ridaknya, barang siapa yang menggelar ridaknya, lantas aku berdoa di atas ridak itu, kemudian dia mendekap ridaknya tersebut, maka sejak itu tidak akan pernah lupa apa yang ia dengarkan. Mendengar hadis ini, nasihat ini, kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menggerakkan ridaknya, kemudian Nabi berdoa di atas ridak tersebut, kemudian ridak itu didekap oleh Sayyidina Abu Hurairah, kemudian beliau mengatakan wallahi sejak hari ini dan seterusnya aku tidak pernah lupa sekecil apapun apa yang keluar dari lisannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kalau ada yang tanya lo kok bisa demikian? Ya itulah mukjizat Nabi. Yang ingkar dengan demikian berarti ingkar dengan mukjizat nah, Nabi. Jadi kalau ada yang mengkritik Sayyidina Abu Hurairah itu kan cuma berapa tahun belajar kepada Nabi. Kok hadisnya ribuan berarti orang tersebut ingkar kepada apa? mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingkar, kaidah mengatakan siapa orang yang ingkar pada mukjizat Nabi, laisa minal muslimin, dia bukan orang Islam. Naudzubillahimin. Jadi kalau ada orang ragu terhadap mukjizat Nabi, jangankan Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an kok ada orang yang ingkar kepada mukjizat Nabi itu laisa minal muslimin, bukan termasuk orang muslim. Di luar Islam naudzubillah min. Hati-hati. hati adik ini hati-hati. Kalau belajar apalagi belajar di Mbak Google. Di internet itu banyak orang mencela, mengkritik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah khususnya. Bahkan ada buku yang namanya Abu Hurairah Syekhul Mudirroh judulnya. Abu Hurairah itu adalah syekh yang sangat berbahaya. Ini ditulis oleh orang orientalis, cuma diikuti oleh anak-anak Indonesia. Dan ini banyak diadopsi oleh aliran-aliran sesat termasuk Syiah Imamiyah yang ada di Iran sana itu. Biasanya menukil riwayat-riwayat tentang menurut mereka adalah hadis-hadis yang dibohongkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal ingkar ingkar dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala yang itu sudah didoakan oleh Nabi bahwa beliau tidak akan lupa sama halnya dengan ingkar kepada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengkritik Sayyidina Abu Hurairah berarti musuh Islam. Setuju? Setuju? Setuju. Mengkritik satu hadis dari Sayyidina Abu Hurairah berarti musuh Islam musuh Islam, musuh is itu mengkritik. Mengkritik mengatakan Abu Hurairah banyak bohongnya, mengkritik termasuk musuh is. Gimana kalau mencaci maki Sayyidina Abu Hurairah? Gimana? Musuh Islam bukan? Musuh Islam bukan? Kalau sekarang ada orang lewat dari depan sana ke sini, jerit-jerit melaknat-laknat Sayyidina Abu Hurairah. Misalnya dari sana lari ke sini jalan dengan melaknat Sayyidina Abu Hurairah. Musuh kita apa bukan? Musuh kita apa bukan? Musuh kita apa bukan? Penggal lehernya. Sayyidina Abu Hurairah santri setia Nabi, santri senior Nabi dicaci maki. ini, itu Sayyidina Abu Hurairah yang dalam riwayatnya Sayyidina Abu Hurairah perjuangannya itu hanya beberapa tahun saja. Gimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang selama Nabi menjadi seorang rasul sampai Nabi wafat, beliau tiap hari berkhidmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini riwayatnya sangat luar biasa panjang lebar tentang beliau Tidak apa-apa deh Hujan-hujan itu enak ya Tidak apa-apa ya, ya Lihat tatkala umat Islam diperintahkan untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah semua orang berhijrah tapi tentunya sebagaimana tadi saya katakan bahwa manusia itu cinta kepada dirinya sendiri itu pasti ada yang berhijrah bersama istrinya, ada yang berhijrah bersama anaknya, ada yang berhijrah bersama kawan dekatnya, Tentu perjalanan jauh itu membutuhkan sesuatu yang senang. Itu pasti. Kalaupun orang dalam keadaan takut, takut jalan sendirian karena diancam oleh musuh, umum seorang itu kalau mau berjalan pergian jauh, bepergian jauh, pasti mencari te teman, mencari kak kawan. Para sahabat yang lain pergi hijrah dengan kawannya masing-masing, dengan keluarganya masing-masing tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq justru mengatakan ya Rasulullah, aku tidak akan hijrah kecuali aku beserta engkau ya Rasulullah. Pengorbanan Sayyidina Abu Bakar justru mendulukan Rasulullah tak tatkala beliau akan hijrah tidak akan pisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? itu karena rasa mahabbahnya yang sangat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La anak, wala istri, wala tetangga, wala keluarga ditinggalkan semuanya hanya untuk menemani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ringkasan yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab seorang yang sangat pemberani luar biasa jiwanya tumbuh keberanian karena kecipratan keberanian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi digambarkan orang-orang hijrah menuju Madinah, mereka berjalan malam hari, ada yang sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Sayyidina Umar justru menantang arus. Beliau datang ke pintu Ka'bah dan mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy yang memang mengancam kepada orang-orang muslimin yang berhijrah, mengatakan demikian, wahai kaum kafir Quraisy, wahai kaum Quraisy, siapa di antara kalian yang ingin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, maka hari ini aku akan pergi hijrah jam sekian dan jam sekian, tututi aku, ikuti aku kalau berani, kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar hijrahnya asap pedang dan menantang orang-orang kafir Quraisy saat itu. Satu pun tidak ada yang bangkit di antara orang kafir Quraisy. Ini keberaniannya demi cintanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patut disayangkan, patut disayangkan bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kalau kita baca di internet, Naudzubillah min dzalik luar biasa gangguannya orang-orang aliran sesat. Orang-orang kafir, orang-orang aliran sesat, orang barat dan juga orang-orang Syiah Imamiyah, orang Iran, orang Najaf dan lain sebagainya. Saking bencinya kepada kekasih Nabi, saking bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar, saking bencinya kepada Sayyidina Umar, naudzubillah ada foto-foto yang saya lihat dengan mata kepala sendiri itu ada toilet ada kakus, ada kamar mandi. Di depan kamar mandi itu ada keset yang tulisannya Abu Bakar dan Umar. Untuk apa? Kalau mereka keluar dari toilet itu langsung menginjak nama Abu Bakar dan Umar. Itu kebencian yang sangat mutlak. Pasti orang kafir ini. Tak mungkin orang Islam. Kalau orang Islam pasti cinta kepada sahabat-sahabat Nabi wakilnya Nabi, orang yang dicintai oleh Nabi. Kalau orang Islam pasti akan menghormat orang yang sudah diribai oleh Allah. Para sahabat diribai oleh Allah. Tapi kalau orang-orang kafir, kerjanya orang-orang kafir sana pasti akan menghina siapa saja yang menjadi kekasih kekasih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau kita melihat keset kita bertamu kepada satu rumah kesetnya ada tulisannya Abu Bakar dan Umar, kita diem atau gimana? Marah itu tidak? Itu nama yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih ada orang semacam demikian ini. Naudzubillahimin. Kerjaan siapa? Kerjaan siapa? Orang-orang kafir di luar Islam orang-orang kafir di luar Islam. Contoh lagi yang barusan terjadi, karikatur Nabi. Nabi dikarikaturkan dengan lukisan-lukisan yang menyakitkan hati. kerjanya muslim apa kafir? Kerjaan orang muslim apa kafir? Kalau ada orang menggambar nama kekasih Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar lantas diinjak-injak kerjaan muslim apa kafir? Kafir. Hadiahnya apa? Waduh. semestinya demikian. Bukan kita diam, tambah ridho kadang-kadang. Naudzubillah min zalik. Oh biasa Abu Bakar Umar diinjak-injak biasa saja. Naudzubillah min zalik. Ini bukan orang yang cinta kepada Nabi, bukan orang yang cinta kepada para sahabat dan bukan orang yang minta keriduan Allah. Apalagi cuma sungkan. Wah yang melakukan tetangga saya, kamu maman Ahbabca. Besok kamu akan bersama orang yang membenci Abu Bakar dan Umar. Kalau kamu cuma diem saja apalagi ridho. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin? Na'udzubillahi Tapi kita bangkit. Eh, itu keset jangan taruh di situ. Itu ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Kasih saya, saya cium itu. Karena nama Syaraful esem Karena kemuliaan nama Abu Bakar dan Umar, saya pun ridho untuk menciumnya walaupun itu sebuah keset. Jangan ditaruh di bawah. Kalau engkau taruh di bawah, engkau bukan muslim. Engkau pantas dengan orang-orang yang mencaci Nabi bersama karikaturnya di Denpak sana. Engkau pasti akan digolongkan dengan mereka. Almaru ma'aman ahab Sesungguhnya manusia itu kelak akan digiring bersama orang-orang yang dicintai. Orang kafir akan digiring dengan orang-orang kafir. Orang pembenci Nabi akan digiring dengan para pembenci Nabi. Para pembenci sahabat pun akan digiring dengan para pembenci sahabat. Yaitu orang-orang kafir. Na'udzubillahimin. Semoga kita, keluarga kita, handai tolan kita, sahabat-sahabat kita, umat Islam di Indonesia ini mudah-mudahan diselamatkan dari rasa benci kepada para sahabat Nabi. Mudah-mudahan kita adalah para pencinta Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mulai besok sebagai akhir apalagi ini hujan sudah gerimis mulai ya. Saya pasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin. Kalau kita melihat ada siapa saja mencaci maki, mengkritik Apalagi kalau sampai melaknat para sahabat Nabi, tolong mulutnya untuk bisa dibungkam. Mulutnya dibungkam. Syukur-syukur kalau ada lakban dibungkam saja sama lakban. Kalau masuk tetap gelewar-gelewar dirobek saja. Oke? Okay? Betul? Saya dan Anda semua, saya dan kalian semua, saya dan antum semua, pencinta Nabi apa bukan? Pencinta. Nabi apa bukan? Pencinta. Saya dan antum semua pecinta Sayyidina Abu Bakar apa bukan? Pecinta Sayyidina Umar apa bukan? Pecinta Sayyidina Uthman apa bukan? Pecinta Sayyidina Ali apa bukan? Pecinta Sayyidina para sahabat radhiyallahu taala anhum apa bukan? Alhamdulillah kalau kita masih mencintai beliau, beliau itu mudah-mudahan kita kelak kalau sudah meninggal dunia di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama para sahabat Nabi khususnya dengan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan yang saudara yang rahmati oleh Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khususnya kalau ada kasar rembuk saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.